الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين يجب على طالب العلم يجب على طالب العلم ألا يتكبر عن قبول الحق ولا يرفض الحق ويستسلم للحق فطالب العلم المخلص لله يحب الحق ويعمى يحب الحق ويتمسك بالحق ويحب ويحب أن يكون مع أهل الحق بخلاف المنافقين وغير المخلصين والمرائين في طلب العلم فإنه يتكبر ويعاند ويتبع الهوى وهذا حال وهذا حال أهل البدع وهذا حال أهل البدع والضلالات أهل الباطل وسأذكر لكم قصتين وهما مثالان لأهل الباطل والعناد ترجم لهم هذا أستاذ قمر ونأتي لهم بقصتين نكفي وسوف الآن تكون أسهل قصص أسهل من المعلومات Bismillahirrahmanirrahim Beliau melanjutkan <clears throat> hal-hal uh, yang terkait dengan talabul ilm setelah memuji Allah Subhanahu wa taala beliau mengatakan bahwa wajib atas tiap-tiap penuntut ilmu, mencari ilmu syar'i untuk tidak bersikap sombong, agar tidak bersikap sombong untuk menerima kebenaran dan tidak boleh menolak suatu kebenaran. Bahkan dia harus tunduk kepada yang benar. Seorang penuntut ilmu talibul ilm yang ikhlas dia cinta kepada al-haq kebenaran dan berpegang teguh dengan kebenaran demikian pula dia akan merasa suka dan senang bersama orang-orang yang di atas al-haq atau kebenaran berbeda dengan orang-orang munafik atau mereka yang tidak ikhlas atau mereka yang riak dalam talabul ilmi. Dia akan bersikap sombong. Dia akan suka membantah. Dia akan mengikuti hawa nafsu. Dan inilah keadaan para ahli bid'ah dan orang-orang yang di atas kesesatan, di atas kebatilan. Maka di sini aku akan menyebutkan untuk kalian dua contoh dua kisah uh, dalam hal kisah uh, orang-orang ahlul batil dan orang-orang yang suka membantah dan tidak menerima kebenaran. أهل الباطل إذا قلت فلم ينفعهم ما عرفوا من العلم لهذا السبب لم ينتفعوا بما تعلموا Kisah tersebut yang beliau akan sampaikan karena mereka di atas kebatilan maka ilmu yang mereka miliki tidak bermanfaat untuk mereka. القصة الأولى ما جاء مثال نعم قصة أو مثال ما جاء في صحيح مسلم ما رواه الإمام مسلم عن ثوبان مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء فقال اليهودي صدقت وإنك لنبي صدقت وإنك لنبي ثم انصرف انصرف ولم يسلم ولم ينتفع بما علم لأن نيتهم ليست صحيحة من البداية لأن نيتهم ليست صحيحة من البداية اعترض ولم يؤمن فلا ينفع اعترف ولم يؤمن فلا ينفع Kisah yang pertama atau contoh yang pertama adalah apa yang ada dalam kitab Sahih Muslim. Sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Alimah Muslim rahimahullah dari sahabat Sauban, budak sahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan datang seorang ulama Yahudi, Habr, yakni ulama besar mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu dia mengatakan ya Muhammad memanggil Rasulullah langsung dengan namanya maka Sauban marah mendengar hal itu dia pun memukul si Yahudi pada dua pundaknya sampai hampir-hampir Yahudi itu terjatuh. Maka Sauban mengatakan, Katakan, Ya Rasulullah. Panggil dia, Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, utusan Allah. Namun si Yahudi mengatakan, aku tidak mau. Aku akan menyebutnya seperti ayah-ayahnya memberinya nama. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, apa yang kamu mau? Apa yang kau inginkan? Dia mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya aku akan bertanya kepadamu dengan suatu pertanyaan yang tak dapat menjawabnya kecuali seorang nabi atau seorang ulama Yahudi. Maka Rasulullah mengatakan, Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kamu mau mengikuti aku? Apabila aku dapat menjawab pertanyaanmu, maka Yahudi pun mengatakan tidak. Inilah suatu sikap inat, membangkang, sikap tak mau tunduk kepada kebenaran. Tidak ada keinginan dan rasa uh, senang untuk mengambil faedah daripada ilmu. Dia hanya bertujuan dan berkeinginan dengan pertanyaan itu untuk menunjukkan suatu kelemahan. Kelemahan Rasulullah SAW bukan untuk mendapatkan suatu faedah ilmu dari beliau alaihissalam. Maka si Yahudi melanjutkan, Ya Muhammad, wahai Muhammad, bagaimana janin dalam perut seorang ibu menjadi laki-laki atau wanita? Maka Nabi SAW menjawab, apabila air laki-laki di atas air perempuan, maka janin tersebut akan menjadi laki-laki dengan izin Allah. Tapi apabila air perempuan di atas air laki-laki, maka dia akan menjadi janin perempuan dengan izin Allah. Maka kemudian Yahudi tersebut mengatakan, Sungguh jawabanmu tepat, jawabanmu benar, dan sungguh engkau seorang nabi. Kemudian dia pun pergi. Namun dia tidak masuk Islam. Dan dia tidak mengambil manfaat dari apa yang dia telah ketahui bahwa Nabi Muhammad seorang nabi. Kenapa? Karena niatnya tidak benar sejak awal. Niatnya tidak benar dari pertamanya. Sehingga walaupun dia sudah mengakui kebenaran Rasulullah SAW sebagai seorang nabi, dia tetap tidak beriman dan tidak mengambil manfaat dari pengetahuannya tersebut, dari ilmunya tersebut. وجاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه أن هرقل ملك الروم أي ملك النصارى أن هرقل ملك الروم أي ملك النصارى كان يقرأ في الإنجيل فعلم أنه قد جاء الوقت لخروج نبي قد جاء الوقت لخروج نبي في ذاك الزمان فقال لجنودهم ائتوني ببعض العرب ائتوني ببعض العرب فخرجوا إلى دمشق فوجدوا أبا سفيان كفار قريش فوجدوا أبا سفيان قريش فجاءوا بهم إلى هرقل ملك الروم إلى هرقل ملك الروم فسألهم والمترجم بينهم فسألهم والمترجم بينهم هل خرج رجل عندكم يدعي النبوة هل خرج رجل عندكم يدعي النبوة فقال أبو سفيان نعم فسألهم هرقل فسألهم هرقل عما يدعو هذا النبي لماذا أو بماذا يدعو هذا النبي لماذا يدعو هذا النبي وما صفته وما صفة أتباعه وما حال الناس معه وما صفة أتباعه وما حال الناس معه وأبو سفيان يجيب وهو كافر يومئذ وأبو سفيان يجيب بالصدق يجيب بالصدق وهو كافر يومئذ فقال هرقل فقال هرقل ملك الروم لئن كان هذا الرجل كما قلت لئن كان هذا الرجل كما قلت فإنه نبي وسيملك موضع قدمي هاتين وسيملك موضع قدمي هاتين هو في الأخير سيأخذ ملك الروم أنه نبي ثم دعا ثم دعا هرقل كبار دولته الوزراء كبار دولتهم وزراءهم دعاهم إلى قصره فقال قد خرج نبي في بلاد العرب فقال لهم قد خرج نبي في بلاد العرب وإني متبعه أنا سأؤمن بهذا النبي خرج نبي في بلاد العرب أنا سأتبعه سأؤمن به فغضب أتباعه وتجاروا يريدون أن يخرجوا وتجاروا يريدون أن يخرجوا نفروا منهم نفروا منهم فخاف على ملكه وخاف على مكانته فخاف على ملكه وخاف على مكانته وخاف على دولته فقال ارجعوا ارجعوا إنما أردت أن أختبركم أنا ما سوى من إنما أختبركم فقط ارجعوا ارجعوا إنما أردت أن أختبركم قال وكان ذلك آخر عهد هرقل وكان ذلك آخر عهد هرقل آخر عهده مات كافرا آخر عهد آخر عهده مات كافرا لم ينتفع بما تعلم لأنه اتبع الهوى وأحب الملك والدنيا لأنه اتبع الهوى وأحب الملك والدنيا فعرف الإسلام ولم يسلم فمات كافرا عرف الإسلام فلم يسلم فمات كافرا أستاذ قمر انتهيت Kisah yang kedua, contoh yang kedua adalah yang terdapat di dalam kitab Sahihain, Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Herakl, Heraklius raja Romawi yakni orang-orang Nasrani dia dahulu membaca kitab Injil lalu dia mengetahui dari kitab tersebut bahwa telah datang saatnya telah datang masanya untuk keluarnya seorang nabi di zaman tersebut dia pun mengatakan kepada tentera-tenteranya datangkan kepadaku sebagian orang-orang Arab bawa ke sini kemari maka tentara-tentaranya pergi menuju Damaskus Damaskus sehingga mereka mendapatkan di sana Abu Sufyan dan sebagian orang-orang kafir dari Quraisy dibawalah orang-orang Arab ini ke hadapan Herakl sehingga Herakl Heraklius dapat bertanya kepadanya dan di antara mereka ada penerjemah dia pun mengatakan apakah telah muncul seseorang di tengah-tengah kalian yang mengaku bahwa dirinya seorang nabi Abu Sufyan menjawab, iya. Herakl kemudian bertanya, orang tersebut mengajak kepada apa? Dan apa sifat-sifatnya? Demikian pula apa sifat-sifat para pengikutnya serta bagaimana kondisi manusia terhadap Nabi itu. Bagaimana sikap-sikap manusia terhadap orang yang mengaku Nabi tersebut. Abu Sufyan radhiyallahu anhu menjawab dengan jujur, dengan benar, dengan tepat tanpa ada kebohongan padanya. Walaupun saat itu dia masih kafir. Setelah itu Herakl kemudian mengatakan apabila yang kamu katakan tepat yang kamu katakan benar maka dia adalah seorang nabi dan dia nanti akan menguasai apa yang di bawah kakiku ini nanti dia akan dapat menguasai kerajaanku yakni Romawi akan dikuasai olehnya karena dia adalah seorang nabi. Setelah itu Herakl kemudian memanggil para pembesar kerajaannya, para menteri di kerajaan tersebut. Dia panggil mereka untuk mendatangi istananya. Dia pun mengatakan kepada para menteri itu bahwa telah keluar seorang nabi dia ada di negeri orang-orang Arab. Dan aku akan mengikuti Nabi tersebut. Aku akan beriman dengannya. Ternyata para pembesar itu, para menteri tersebut marah dengan kata-kata itu dari uh, dan mereka ingin keluar dari istananya. Maka Herakal kemudian memanggil, kembalilah kalian, kembalilah kalian. Dia mengatakan, aku hanya ingin menguji kalian, aku tak sungguh-sungguh, tak mau beriman, aku hanya menguji kalian. Ya, paham menguji ya. Ini hanya ujian. Kalian apa betul-betul akan mengikuti aku atau tak mengikuti aku. Ini hanya ujian buat kalian. Kemudian lihatlah. Ternyata Herakl tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW karena khawatir hilangnya kerajaannya. Karena takut kedudukannya, kardahnya atau negerinya juga menjadi di kekuasaannya. Akhirnya masa itu menjadi akhir kekuasaan dan kondisi tersebut, keadaan tersebut menjadi akhir kehidupannya. Yakni dia mati dalam keadaan kafir. Ia tak mendapat manfaat dari apa yang dia pelajari dan dia ketahui bahwa kebenaran nabi tersebut. Dia lebih mengikuti hawa dan dunianya walaupun dia mengetahui Islam tapi dia tak masuk Islam dan mati dalam keadaan kafir. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على محمد آله وصحبه أجمعين ونحب أن تواصلوا معنا في الحضور والمجيء في أيام قليلة تؤجرون على ذلك وتستفيدون أيضا تؤجرون إن شاء الله وتستفيدون إن شاء الله ربما أربع أيام خمسة أيام المهم هي قليلة المدة قليلة وبرنامج المحاضرات والدروس يعرفه قمر الزمان يعرفه قمر الزمان المهم أن المطلوب المهم المطلوب الحضور للاستفادة ولتحصيل الثواب إن شاء الله من الله تعالى وهي أيام قليلة آه، هنالك من يصبر على طلب العلم عشر سنوات عشرين سنة ماذا خمسة أيام لا شيء Beliau mengatakan insya Allah malam ini cukup sampai di sini. Namun beliau juga menganjurkan agar ikhwah semua tetap bersama dan tetap bersemangat dalam uh, menghadiri majelis-majelis ilmu ini karena sesungguhnya itu dalam waktu yang tak lama empat hari lima hari kurang lebih ya Kata beliau para ulama dulu ada yang bersabar menuntut ilmu 10 tahun, 20 tahun. Kita berapa tahun? 5 hari. 4 <laughs> hari. Iya. Makanya itu sesungguhnya waktu-waktu yang sedikit kita berusaha meluangkan waktu ya, berusaha menyiapkan waktu kita untuk talabul ilm yang dengan itu insyaallah di satu sisi kita mendapatkan faedah ilmu dan sisi yang lain kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi diterangkan di awal. Ya, insyaallah ini fursah kesempatan yang tak tahu Allah alam datangnya seorang syekh mungkin ya enggak mungkin enggak eh, pasti ya setahun sekali nggak mesti ya. ya. dan adapun ya programnya mungkin Adalah Komaru Zaman lebih mengetahui program program. أنت أولا ماذا تعي غدا كيف البرنامج أريد أن أفهم أولا نعم نعم هنا كذلك في نفس الموضوع تمام نفس الشيء يعني نصائح وتوجيهات وكذا يوم الصبت نبدا نوصل المنهج السالكين غدا مثل مثل اليوم مثل اليوم ممكن نوصل لا اذا ما يتجمعون ممكن نعطيهم اداب آداب السلام آداب يعني الاستئذان آداب قراءة القرآن هذا زال عموم يعني هذا زال عموم يعني أيوه إذا غدا مدى العموم سنجعله بين محاضرات وبين توجيهات في الآداب في الآداب هذه تصح أن تكون مواعظ ودروس في الآداب وسط آداب قراءة القرآن مثلا آداب السلام أنا سأختار نعم. تقريبا Bismillahirrahmanirrahim uh, InsyaAllah untuk makluman uh, Yang pertama itu mengingatkan bahawa esok di tempat sini Sebab surau tadi Ibu dapat ni Tidak dapat digunakan di surau Nurul Hidayah tu Jadi insyaAllah kita sambung pada waktu yang sama InsyaAllah maksudnya waktu dalam jam 6 kita dapat mulakan uh, Sehingga sebagai seperti biasalah Esok dan besok insyaAllah akan ada nasihat-nasihat dan Syekh memberitahu tadi akan menyentuh bab-bab adab dan saya akan fikirkan ada adab uh, ah, seperti contoh baca Quran, adab-adab apa pertemuan, adab salam. Jadi saya akan menentuh apa menyentuh hal-hal itu pada esok hari ini. Jadi dan juga nasihat-nasihat yang insyaallah bermanfaat untuk kita. Jadi harap jadi untuk ulangan bahawa besok waktu yang sama Bersama tu insyaAllah jam jam 6 lah. Hari 5 lebih kita kumpul awal. Dan apa, disambung seperti biasa ini. InsyaAllah eh. Baik.